Saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar. Itu sering nangis, ya. nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah. kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga. Kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Ya. Tapi kadang teman saya suwon rokok rano kunci ini. <laughs> Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ada itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahsan. Terus lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nangkir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya San Muhammad tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu lah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa ana iskiyahi kemungkaran cok wedi dur wedek Iku derjoge orang kalau pertanyaan itu nak nahan santri bi? <laughs> Lho isen Kiai kiai dihanjuti karena nakir. <laughs> Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan nahan santri bi? <laughs> Nak jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nuridolam, sama lihat di kitab Nuridolam karangannya Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya Andaikan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena gitu? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta ya Allah saya minta kasaf. Ya karena yang minta Sidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasaf. Dilihat. Sidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasut itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa kajing Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Ferson saja yang nafsirkan eh ghobtoh oh, itu kan oh, itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngetikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok oh, kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah, ada usah ditawil-tawil, pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. <laughs> Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. <laughs> dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayo kalita aliman akhir kita nggak perlu saling mengikuti ngapain hasut biasa aja akhirnya si Ali kasut pas Umar bangun selamat mati kan bangun selamat meninggal bangun Mungkin akhir datang dengan perang yang sangat garang itu digambarkan Dina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa kendil yang apa menganga. Wah wow, seru. Dina Ali senang paling takut ini Umar. <laughs> Senangnya bukan main. Wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak. Umar malah bangkit. Wah mau karena kerja. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu <laughs> betul. Kamu itu menghadapi temannya Ahabal khalqi Ilawah. Yang diadalkan temannya bukan dia. kamu tahu yang kamu hadapi. Saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya mungkar tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah itu kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Oh, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya, nah, itu siapa? <laughs> Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya tidak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir waduh. Repot. <laughs> Loh di dunia aja gitu kan temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin Walakhirin, Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena terus konfirmasi sama Allah gimana ya Allah ini ngadepi <laughs> sebetulnya diadakan diadalkan itu temannya bukan bukan dia Wah, akhirnya sama Allah dibilang ya bu ya sama seorang seperti itu bu yang sopan <laughs> terus, terus semenjak itu Mekar Nangkir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat jadi semoga itu konsisten sampai nanti <laughs> jadi kamu kalau ingin nggak takut Mekar Nangkir jadi wali karena sarannya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuga. Nabi Musa siapa? Lu kan terjadi aneh. Jadi makanya ketika Said Muhammad semua ulama lah. Enggak ada am kecuali di ditaksis kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikul disein alim ya benar-benar bikul disein Tapi kalau am semuanya pasti ada tasis, meskipun dalam muhawaroh muhadasa biasa. Misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, Mas nak pengen popo aku lapor aku gak popo Mas, mesti aku seneng sama lapor. ikut dia aku pengen wayo. Wah langsung jadi opo wae. <laughs> mesti opo wae maksudnya kecuali itu gitu. <laughs> Padahal kalau ngomong, Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang, gue iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ae omahmu dhewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di ditaksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti tidak dialami para ambiya, para au Ya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum ya. Kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Ini saya baca ya saya baca ini karangannya Nawawi karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu harus sama orang yang Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Eh, Ki Sidik itu termasuk murid murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Wirjon, Ahmad, terus Mbak Sidik. Mbak Sidik ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Said Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Said Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang anak Anatu Tolibin baru Sayyid Zeni Dahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi kutu. jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti sabahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. <laughs> Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu Nabi yang protes, enggak Nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Iya. Tapi pamannya minta ijazah ke iya. ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah. Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? hewannya masih. Hewannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya mas. masih itu. Ya, tapi banyak tetap dapat jatah tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya Mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal min juriati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, anak dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene baru kaya dongani Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongani Nabi Ibrahim ya tiba tengkutu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putuh. Gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih bahas jadi wali di sini. Aku se aku webah. <laughs> Cocokan tadi. Nah kenapa saya akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? saya ini resah ya orang sudah ingin dicintai pejabat dicintai tetangga dicintai teman tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali ingin dicintai Allah kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk dicintai makhluk bu yau oh, naik kelas sedikit ingin dicintai Allah subhanahu meskipun saya guyon tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius anda <laughs> karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Rewepet tuh. Mau mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu madzhab dari mana itu. Ya madzhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar berarti abahnya Mbak Hamid. Karena Mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar itu sangat masih ingat betul zaman itu Pak Hamid siap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek nembah saya karena masih misanan datang ke Lasem itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun Mbah Mun masih muda Ki Ahmad Siddiq sepuh senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di salim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi tapi yang senang umat Islam wa yauma idzi yafrahul mumin. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak ngalahkan Jepang, tapi Jepang pulang, pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah, sudah, sudah aman, apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok pelosos di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa bisa dimakfu. Karena harus mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu itu repot tuh dan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar kiro asap wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena kiroahnya Imam Asim itu hasibah ya sabu bifat hisin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sibu. Sehingga kita-kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau di bulan piling. Ya tepat tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alamah. Ya tepat tepatan. nasib. <laughs> Karena memang ya sabah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syukbah. Itu kalau baca kufan. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang Kiro Asapah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna ya, dan Musaf. Sama tak ajari latihan sapa. Ah. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. <laughs> Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. <laughs> Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh itu tidak gampang itu. Ya, karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin mau keplodok. Ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah opo enak. <laughs> sama sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Tapi karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok buruhno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Haddad itu unik. Innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana dan itu saya. Jadi saya tahu saman semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma saman kan karena nggak paham. Terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. <laughs> korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah terkitnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Loh, untuk untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering beli kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrul Rozi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrul, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish namanya Faidul Bari fi Sarhi fi Bukhari. Pak Quraish yang terkenal. Dia ya, sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya tidak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, <laughs> kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukokna rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampai nama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil apa kafabil bil mari isman ayah kiro akhul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. gendari angel itu pinter. Berarti wong bodoh. Pintar ya, ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. <laughs> Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah kalau jawabannya. Terus keren saya itu di mana coba? Ya. Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau faham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Baes ngono tok. <laughs> Tapi orang ora paham, ora nyalano akal, ya. Mari Gus Baes nang cepet mulane gak faham. <laughs> Ora kok nyalano teke sing lelet. Mulu <laughs> oh, kan Masya Allah, bilang tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalah no uteke, kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas ya orang mesti paham berdua. Paham? Ya? Jadi kata Syed Abdul Haddad innama azomu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini. Kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sen? Sama, orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini suwargo, ini suwargo. Kan peng akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini rokok, rokok. <laughs> Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dungo langsung serk langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Mbak Saman bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul rozi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli safar oh, Bulatnya masuk sudah gitu sinau jalalan kadang dikomen oleh sawi. Sudah kita percaya jalalen boleh dibully sawi. Percaya sawi dikandani, oh iku maliki rasa oh, ribet. Sudah gitu sinau kurtubi, sinau tafsir toba itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, gak istri sampai. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah memilihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. <laughs> Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar aman. <laughs> saya teruskan Jadi untuk menjaga ria dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek, pelaku utama enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsalakum taluta malika. Talut itu ya manusia. pd itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu tolong, pedenya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taruka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaik. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fakih, Usul fakih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Virjun. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah ada tangkihul manat, ada tahkikul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafat hadis itu dibuang sekian. Untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini tak beri contoh paling gampang. Saman harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Enggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngedari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap <laughs> sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Lu jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga, itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafaati dulu. Dan saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. <laughs> saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk masuk. <laughs> Boleh sampean kuatuan kuatuan balik raroh dewa repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya ada tangki khulmanat jaa arojiyun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal qatu imraati fi nahari ramadan ya sidan kita saya ini rusak ya Rasulullah kenapa karena saya menjima istri saya fi nahari ramadan kata Nabi kamu harus bayar kafarah napa Nabi kafarah puasa dua bulan Wong baru satu hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa dua bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai dua bulan. Tidak, tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa? Ah, pertama ngasih makan apa? Um, eh, itku rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60 Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang orang fikir Saya ini paling fikir <laughs> Di kampung saya, saya ini orang paling fikir Jadi mulai dulu orang fikir itu hubungan suami istri itu paling lancar Mulai dulu <laughs> Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong, Ramadan Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itku atau puasa dua bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang. nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udur kemudian makan siang-siang, Cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hakku hormati Ramadan bihuri uzrin syar'in. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udur syar. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah sekarang makan hukumnya jais. Harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilah. Kalau gitu minum dulu. Ah, iya, biar biar iya, pakai minum. Lah minum baru jima kan. Iya. Ini su ini sudah menyiapkan selanya. itu ini khas safi ini bongsong bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masih Gus itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah ya punya salah namanya manusia akan punya salah entah cangkruk entah apa pokoknya punya salah ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci sehingga tanya sama Gus Dur Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah tapi jangan bayangkan dosa besar enggak kecil-kecil aja itu gimana itu padahal kiai kan orang suci jamnya Gus Dur lucu Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh, Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. <laughs> Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya. Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu, yang tahu caranya rekayasa. Iya. Kalau kamu ya kena pasal kan. Ya. Iya. Jadi, jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk iya. Nah, itu namanya khilaf. Makanya kata saya Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf. Kita abul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hatku hormati Ramadan biwiru udrin sarian. Aku langsung ah mau jembera suwan Mbah Virjo. Sudah status saya apa? Musafir. Ya, sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki gak gak tahu. Tapi itu ada khilahnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang Nabi yang terkenal gudikan itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israeliatnya akan seru gudikan dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu untuk e kreweng konti uning Arab rano kreweng itu sudah sudah masalah itu singkat cerita Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan lah orang lelaki itu mulai dulu egois istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali udah cantik rambutnya bagus Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya nah, waras satu lambia nggak boleh mungkin Kalau nggak cantik ya ya satu lambia dari segi balak. <laughs> Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Tidak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondolin. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya sitinya apa istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga tenang saja ya. Komplain ya pegawai itu. Sangking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi atas sautin. Kamu akan sapu pukuli dengan mi atas sautin atau dengan eh, seratus jambuan atau mi atal dikhtin atau mi atal apalah sesuai konteks zaman itu. Gue namun ini pecut pecut tuku konti mau ribet lagi. Singkat cerita Akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah Padahal beliau sudah sumpah wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya. Contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi wa khud biyadika dihsan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. <laughs> Tapi syaratnya soleh. Iya, syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dihsan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah sama jangan nama sudah. Sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh utang saya itu haram. Tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih bes besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas gak umur. Umur sampean menangkap itu. Tua-tua ya, ini serepet itu. Ya. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal mungkin digilir atau gimana pokoknya suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya cantik sekali kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu tiap hari ditanya oh itu yang di kampung yang cantik siapa mau saya nikahin gini wah bahaya ini saingannya raja jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi Kevatang kihuha wa itu kot kobbalaha rojulun nekafi ya. Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah, wah gak mau. Gak gelem kadung ditambung lan wakot kebal rojulan. Saya pernah melihat sendiri kebal rojulan dicium oleh lelaki. Wos, wah sudah gak minat raja langsung wos. Gak, gak keren. Suatu saat pemuda tadi nekai perempuan itu. Oh rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini gini gini. Wos gak punya selera, gak punya harga diri. Sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah bilang ke raja takrifu man takrif man manir rojul lelaki itu siapa Abuha. <laughs> kamu tahu lelaki itu siapa sopo Abuha. bapaknya saya kan hanya bilang rojulun pernah dicium lelaki lah pikirannya raja itu lelaki kue kue ini kan. tapi butuh cano mau rojo ben gak sido itu aja tuh Barokah digulirkan gitu wakot kebalah rajulun. Wah nggak mau. Setelah itu satu saat pegawainya tadi nekai perempuan. Oh, uh, kamu nggak punya harga diri gini gini gini. Kamu tahu mandir rajul apa abu? Wah nak ngono aku gak mau <laughs> pun. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Orang terima wis ambung semacam macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. bongsong ngakali kan sudah pinter. Saya kira demikian. Assalamualaikum.